Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad. Yarsyarah oleh al syaikh Al-'Allamah Shalal Fauzan asbahullah. Halaman 196 yang cetakan kami, yang cetakan antum dilihat bab yang baru Faslun diperhatikan baik-baik. Fi Rasul sallallahu wa ashabi. Sekarang membahas seputar apa? Hak hak Rasulullah sallallahu dan para sahabatnya. Kalau sebelum-sebelumnya kan tentang apa? Rukun rukun iman ya kan? Kemudian tentang asma wa sifat ya kan? Sekarang tentang hak Rasulullah sallallahu dan para sahabatnya. Apa haknya? Boleh enggak kita menyanjung melebihi haknya atau melebihi kadarnya? Boleh enggak kita mencaci maki para sahabat, menghina para sahabat karena keliru dalam beristihad atau yang semisalnya? Itu yang kita bahas. Faham? Naam kita baca qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah wa Muhammadun Rasulullah khatamun nabiyyin. Masya Allah Poin ini bagus sekali ini, Karena bantah orang-orang yang masih mengaku adanya nabi. Paham ya? Kadang bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk ya modus pun bisa juga. Modal dusta. Sepuluh tahun yang lalu dia gali apa? Gali lubang di balik, di balik rumahnya. Kemudian ditanamlah situ kitab kuning. Setelah sepuluh tahun kemudian katanya mimpi nemu kitab apa? Nemu kitab kuning di balik rumah. Padahal dulu yang nanam juga dia. Modus ya? Modus. Akhirnya aku nabi. Allahumma Sangat disayangkan. Eh, luar biasa ya modusnya ya. Yang nanam dia, yang bongkar juga dia, alasannya apa? Lewat mimpi datang Jibril katanya. Dibuka kitab kuning, Allah mustahil ngaku nabi. Kita lihat biar tambah jelas. Kata Imam Ibnu Qudamah taala, dan Muhammad itu adalah utusan Allah, khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Masya Allah ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan sampai keliru. Jadi Muhammad itu adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Kaidahnya nabiyun la yu'bad, rasulun la yukadzdzab. Ditulis itu. Nabiyun la yu'bad, rasulun la yukadzdzab. Nabi yang tidak boleh disembah dan rasul yang tidak boleh didustakan. Nabiyun la yu'badu, rasulun la yukadzdzabu. Artinya nabi yang tidak boleh disembah, rasul yang tidak boleh didustakan. Mafhum? Eh, na'am. Sehingga kalau orang kok menyembah Rasul, menyembah Nabi, itu nggak dibenarkan. Makanya waktu itu ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, sempat apa? Para sahabat sebagian mereka nggak percaya. Umar pun sempat marah kan Umar, sampai nggak percaya kan. Nah akhirnya ditenangkan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq anhu. Seraya beliau berkhutbah dan mengatakan, "Mangkana ya'budu Muhammad eh, kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat." Wa man kana ya'budullaha fa innahu hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sungguh dia telah mati. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah radzat yang maha hidup tidak pernah mati. Masyaallah. Naam. Wa khatamun nabiyyin dan penutup para nabi. Sebagaimana perkataan Allah Ta'ala dalam Al-Quran Karim. Maka ana Muhammadun aba ahadim rijalikum. Walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Artinya Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang di antara kalian. Akan tapi Muhammad itu adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Di dalam hadis apa lafadznya? La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi lagi setelahku. La di situ apa esan namanya La nafiyah lil jinsi. Di dalam ilmu nahwu ada la nafiyah lil jinsi ini pahami baik-baik. La nafiyal jinsi itu lah yang fungsinya meniadakan semua jenis. Semua jenis nubuah enggak ada. Semua jenis kenabian enggak ada. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi lagi setelahku. Datang oknum dari kalangan apa? Ahlul bidah wad dalal yang mereka meyakini masih ada nabi lagi. Bacanya la nabiyun ba'di. Kalau bacanya la nabiyun ba'di diperhatikan ini ya. Berarti susunannya mutada dan khobar. Kalau mutadak khobar itu kan adalah, la adalah nabi setelahku. Artinya kan gitu. Dulu pernah dikisahkan oleh Syekh Abdul Razak An-Nahmi hafizah wa ketika beliau ngisi daurah di Banjar waktu itu. Jadi ada yang batanya la nabiyun ba'di. La nabiyun ba'di. Ngartikannya apa? La adalah nabi setelahku. Berarti nabinya namanya apa? Namanya namanya La. Nabila namanya. Nabi lah, Hmm. Allah musta'an. Dan itu sunnatullah jalla wa ala karena Rasulullah SAW sudah mengatakan ya'ti alam nasi eh, ya'ti alam nasi salah salasuna kadzabun. Atau saya ti ba'di salasuna kadzabun. Kullu wahidun minhum yad'i annahu nabi. Akan datang nanti setelahku 30 orang pendusta. 30 orang apa? Pendusta. Masing-masing mereka ngaku nabi Indonesia kalah nggak Indonesia? Eh? Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kalah nggak? Nggak kalah dulu pernah ada yang ngaku nabi. Bukan laki-laki, bukan orang Arab, perempuan. Pasukannya berjubah putih waktu itu. Paham ya? Sudah tangkap waktu itu ya. Nah, aku nabi Allahul musta'an. Musailimah al-Kadzdzab, ngaku nabi. Sama-sama dia mengatakan tadi malam turun pada ku wahyu katanya. Bayangkan itu. Apa kata Abdullah bin Amr bin As? Nah, barakallahu ketika dikabarkan beliau mengatakan, "Sungguh aku semakin yakin bahwasanya kamu itu kadzab, pendusta." Musailimah al-kadzab. Nah, peperangan Yaumul Yamamah, peperangan yang sangat apa? Mengerikan ya, terbunuh sebagian sahabat karena apa? Memerangi Musailimah al-kadzab ini. Nah. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Kita baca di situ. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan asbahullah lamma Takallam al-mu'allif rahimahullah taala fi awwal hadhihi al-aqidah al iman billah. Tatkala al-mu'allif rahimahullah berbicara pada awal daripada akidah ini tentang beriman kepada Allah taala wal iman bi malaikatihi dan beriman dengan malaikat-malaikatnya wa kutubihi dan kitab-kitabnya wa rusulihi dan rasul-rasulnya wal yaumil akhir dan beriman terhadap hari akhirat wal iman bil qadar dan beriman terhadap takdir Ba'da dzalika disimak itu ya. Ba'da dzalika aqada hadzal fasla. Setelah itu beliau memulai dengan pasal ini, pasal baru. Paham ya? Pembahasan baru ngartikannya gitu. Pasal baru itu pembahasan yang baru. Libayani hukukin Nabi SAW untuk menjelaskan hak-hak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huquqi ashabih dan juga menjelaskan hak-hak para sahabatnya. Kenapa sih kok perlu jelaskan? Karena ada kelompok-kelompok sesat yang mereka apa? mengagungkan Nabi melebihi kadarnya mengagungkan para sahabat melebihi kadarnya. Ulama Syiah Rafidah mengatakan apa? Ali bin Abi Thalib Allah, bayangkan itu. Berarti kan berlebihan. Nah, makanya perlu disebutkan hak-haknya. Kita lihat wa huquqi zaujatih dan juga hak-hak istri-istri Rasulullah SAW. Li adli an al muslimu ala basiratin mimma ikhtalafa fihi ahli ahwa wal muttabi'ah fi haqqi sahabah wa fi haqqi zaujatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan itu. Tujuannya apa sih? liadli dalam rangka hanya kurang muslimu dalam rangka agar seorang muslim itu ala basirah di atas ilmu basirah itu ilmu artinya di atas apa di atas ilmu min telah fihi terhadap perkara yang diperselisihkan badannya oleh siapa ahli ahwa pengikut hawa nafsu pengikut hawa nafsu wal mutadi'ah dan para mutadi'ah pihak sahabat yang berkaitan masalah para sahabat wa bihaqi zaujatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa dan berkaitan masalah hak istri Rasulullah SAW dan juga selain itu. Karena apa? Karena ahli ahwa, pengikut hawa nafsu barakallahu fiik dari kalangan Syiah Rafidhah dan semisal mereka yang mereka dikatakan para ulama akfaru minal yahud wa nasara, lebih kafir daripada orang Yahud wa nasara, mereka lantang mulutnya. Kata mereka al-Baqarah, sapi betina, kata mereka siapa? Sapi betina menurut mereka Aisyah yang Katanya cinta para sahabat, cinta keluarga Rasulullah, tapi kok nuduh Sapi betina itu Aisyah katanya. Allahul musta'an. Kalau antum lihat e, bagaimana rusaknya dan juga jahatnya dan juga ngerinya pemikiran dan akidah Syiah Rafidhah ada kitab tipis namanya Lillahi Tsumani Tarikh. Kitabnya apa namanya? Lillahi Tsumani Tarikh. Itu kitabnya luar biasa, bongkar semuanya. Dibongkar mulai dari bagaimana, bagaimana pemikiran Khomeini, bagaimana pemikiran Syiah Rafidhah, dibongkar semuanya. Yang bongkar ini pembesarnya mereka, syekhnya mereka yang mungkar ini. Dan dia yakin nanti setelah mungkar itu pasti dicari dibunuh gitu loh. Karena dia bongkar dalam kondisi apa? Dia dulu adalah pembesar mereka. Tobat, kenal dakwah yang benar, bongkarlah dia. Dan dia ya barakallahu fi biasanya itu kalau udah bongkar kayak gitu ketahuan dibunuh oleh mereka sendiri. Khumaini, Khumaini barakallahu fi punya fatwa yang sangat leneh fatwanya. Paham ya? Allah musta'an. Kalau sebutkan satu persatu rusak semuanya. Yang jelas di antara fatwa yang sangat menyeleneh bolehnya nah orang seorang lelaki nikah dengan laki-laki. Bayangkan itu. Nah, itu Khomeini. Allahul musta'an. Naam. Ini sekedar selingan. Tujuan kenapa disebutkan seperti ini agar tidak tercampur dan paham siapa dan bagaimana cara menghormati para sahabat. Naam, kita lihat Li'alla tu'athir li'alla tu'athir 'alaihi hadhihi al-ahwa wa syubhat agar tidak berpengaruh gitu loh. Agar hawa nafsu hawa nafsu ini dan syubhat-syubhat ini tidak berpengaruh. Alati yuriduha ulat dalun yang didatangkan oleh mereka-mereka orang sesat. Fayakun muslimu 'ala basirah maka menjadi seorang muslim di atas basirah. Seorang muslim di atas ilmu. Makanya ini bab ini bagus sekali disendirikan. Bab nah, tentang hak Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mencaci maki para sahabatnya enggak boleh. Paham ya? Nah, apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih apa kata beliau? Alaihi salatu wasallam, ancamannya apa? Ancamannya laknat. Ancamannya apa? Laknat. Man sabba ashabi fa alaihi laknatullah wal malaikah wan nasi ajma'in. Lihat tuh. Man sabba ashabi fa alaihi laknatullah wal malaikah wan nasi ajma'in. Artinya barang siapa yang mencaci maki para sahabatku maka dia mendapatkan laknat Allah, laknat para malaikat dan laknat semua manusia. Paham ya? Dalam hadis yang lain apa? La tasubbu ashabi fa fawalladhi nafsi biyadihi law anna law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Lihat itu. Perhatikan. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan la tasubbu ashabi Jangan kalian mencaci maki para para sahabatku. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya demi Allah maksudnya. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan harta lihat, menginfakkan harta atau menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, bukan kecil lagi ya, sebesar gunung Uhud, niscaya tidak akan bisa menyamai infaknya para sahabat tidak satu raupannya, tidak setengahnya. Jadi maksudnya para sahabat kalaupun berinfak setengahnya, atau satu raupan itu kita nggak bisa apa menandingi mereka walaupun kita berinfak sebesar gunung Uhud emas bayangkan itu. Masya Allah. Para sahabat mereka semuanya udul. Jaminannya apa? Surga. awalun awwalun al muhajirina wal ansar ila akhir ayat. Itu jaminan para sahabat semuanya surga. Makanya dalam ilmu salah pun dalam ilmu hadis kalau disebutkan ja'a dulu nasabah telah datang salah seorang lelaki dari kalangan sahabat, Rasul itu siapa ya? Itu pun antum nggak tahu namanya nggak masalah. Karena para sahabat semuanya apa? Udul, semuanya terpercaya, semuanya sikot, paham ya? Sehingga usah wah ini jahul ini. Nggak dikenal sahabat siapa ini, nggak perlu. Kalau sahabat nggak perlu atau tahu atau nggak tahu nggak bahaya. Kalau tabiin baru, jahar rajulun tabiin. Telah datang salah seorang dari kalangan tabiin. Siapa tabiin ini? Paham? Karena tabiin beda dengan sahabat derajatnya. Makanya para ulama apa? Mengatakan jahalatus sahabah apa? La tadur. Jahalatus sahabah la tadur. Tidak diketahuinya nama sahabat itu enggak membahayakan. Paham ya, Bapak ya? Jadi kalau antum jumpai artikel atau tulisan atau hadis dari salah seorang sahabat, gitu lafaznya dari seorang seorang anrojulin sahabat, itu enggak usah bingung antum. Tahu namanya atau enggak tahu enggak masalah. Yang masalah itu kalau yang rojulun itu adalah tabi'in. Dicari dulu siapa rojul ini. Sikoh atau dhaif? Sudah dipahami? Nah, Masya Allah ini luar biasa. Kita dikit lagi perhatikan. Hada huwa sababu fin nasni ala hukukin Nabi SAW. Inilah sebab. Nah, adanya nas atau dalil yang berkaitan tentang hak-hak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huququ ashabihi dan juga hak-hak para sahabatnya wa huquqi zaujatihi alaihi salatu wassalam dan hak-hak istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dzalika li'anna huquqa ashabihi wa huquqa zawjatihi dakhilatun fi haqqin nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang demikian itu dikarenakan hak-hak para sahabatnya, hak-hak istri-istri beliau itu masuk di dalam apa? hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya gini. Kalau kamu cinta Nabi, paham ya? kemudian memuliakan Nabi, muliakanlah juga para sahabatnya dan istri-istrinya gitu loh. Paham ya? Jangan cinta Nabi, cinta Rasul tapi mencaci maki apa? Istrinya. Sapi betina dibilang Aisyah katanya, Allahul musta'an. Nuduh Aisyah berzina, bayangkan itu. Allahul musta'an. Paham? Jadi kalau cinta Nabi, secara otomatis cintailah para sahabatnya juga dan cintailah apa? Cintailah ummahatul minin istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat lagi, perhatikan. Wa haqqun Nabi sallallahu huwal aslu. Dan hak Nabi sallallahu itu adalah itulah yang intinya kata beliau. Wa hadhihi dakhilatun fi huquqihi alaihi wassalam. Dan permasalahan yang ini masuk pada hak-hak Rasulullah SAW. Bahada faslun muhimun yajibul inayah bih. Yang mana ini adalah apa? Dasar pokok yang penting wajib kita perhatian dengannya wa ma'rifatu ahkamih dan wajib kita mengenal atau mengetahui hukum-hukumnya biar apa tidak terlalu ekstrim berlebihan menyanjung tidak pula apa meremehkan la ifrat wala tafrid tidak meremehkan tidak pula melebihi kadarnya ketika menyanjung nabiyun la yu'bad rasulun la yukadzdzab nabiyun la yu'bad rasulun la yukadzdzab dihafalkan kaidah ini ya nah nabiyun la yu'bad Rasulun la yukadzab. Nabi yang tidak boleh sembah, rasul yang tidak boleh didustakan. Naam. Kata Rasulullah SAW suatu ketika beliau mengatakan ana nabiyyun la kadzib. Ana ibnu Abdul Muthalib. Ana nabiyyun la kadzib. Ana ibnu Abdul Muthalib. Aku nabi yang tidak dusta. Aku adalah putranya Abdul Muthalib, nisbah kepada kakeknya. Paham? Naam. Kita lihat dikit lagi. Wa kadzalika Dzakara fi hadzal fasli adzukira wa kadzalika dzukira fi hadzal fasli huququl muslimin masyaallah dan nanti pada pasal ini juga kata beliau dan seperti itu pula disebutkan pada pasal ini juga hak-hak kaum muslimin apa itu hak kaum muslimin wa adamu takfiri muslim bisabbi dzambin irtakabahu penting ini yaitu tidak bolehnya eh, tidak boleh mengkafirkan seorang muslim dengan sebab dosa yang dia lakukan ingat-ingat dosa besar tidak bisa mengkafirkan apa? seorang muslim selama dosa besar itu bukan syirik. Paham ya? Tapi kalau dosa besar syirik, syirik akbar atau misalnya bisa terjatuh dalam kekufuran. Tapi kalau dosa besar minum khamr, berjudi, berzina itu belum bisa kita kafirkan. Karena dia ada kelompok sesat yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Kelompok apa itu Abdullah? Khawarij. Ada kelompok yang bergaya pertengahan ya. Enggak mukmin, enggak kafir katanya. Kelompok apa itu? Mu'tazilah, Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka benar-benar pertengahan. Mengatakan pelaku dosa besar tidak kafir, tapi bagaimana? Mukminun naqisul iman, mukmin berkurang keimanannya. Wa adamul khulu fil, fil ashkhas dan juga tidak bolehnya ekstrim hulu pada seseorang. Maksudnya bagaimana? Mengangkat derajatnya melebihi kadarnya nggak boleh. Faham ya? Kalau dia manusia biasa, manusia biasa. Jangan diangkat menjadi nabi, atau kalau seandainya dia adalah sahabat ya sudah sahabat, jangan diangkat menjadi apa? Ilah atau Allah seperti Syiah Rafidhah misalnya. Naam. Wa alla yuhkam li ahadil bil jannah aw bin nar biduni dalilin min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ini. Dan hendaknya dan hendaknya tidak boleh ya dan hendaknya tidak ada salah seorang dihukumi dengan surga atau neraka kecuali dengan dalil. Simpulan penduduk surga, si fulan penduduk neraka. Enggak boleh kayak gitu kecuali dengan dalil. Jadi pahami? Nah, kecuali dengan dalil apa? Dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi kita enggak boleh mengatakan fulan bin Alan surga tempat kembalinya. Fulan bin Alan di neraka tempat kembalinya enggak boleh kecuali dengan dalil. Kalau ada dalilnya boleh. Contohnya Abu Bakar Siddiq di mana? Surga. Karena ada dalilnya. Ya enggak? Nah, pasti di surga. Abu Talib di mana tempatnya Abu Talib? di neraka. Kita boleh pastikan karena ada dalilnya. Paham? Tapi kalau kita melihat ada dari kalangan kaum muslimin, sunniun, salafiyun meninggal, jangan bilang pasti di surga nggak boleh. Semoga termasuk penduduk surga berharap. Kalau berharap boleh, pastikan nggak boleh karena nggak ada dalilnya. Yang ada dalilnya kita pastikan na'am. Ukasah bin Mehsan. Ukasah bin Mehsan di mana? Surga karena ada dalilnya. Bisa dimahami. Tapi kalau dari kalangan kaum muslimin, Eh, walaupun dia ahlu sunnah wal jamaah, sunni salafi, meninggal dunia. Cuman kita bisa berharap semoga diampun dosanya dan termasuk penduduk surga. Jangan yang pasti di surga ini. Nggak boleh gitu. Kalau pastikan boleh nggak umum? Setiap orang mukmin pasti di surga. Benar kalau itu. Tapi kalau per individu butuh apa? Dalil. paham? Nah, begitu pula ada orang yang sedang apa? Mati di atas apa dosa besar. Dia berbunuh, ya kan? Habis bunuh orang, wah, takut dia gemetaran, minum racun. Meninggal dunia orang yang mati. Mati dalam kondisi melakukan dosa besar. Kafir nggak, menurut Al-Sunnah? Tidak kafir kan? Tidak kafir. Hukumnya nanti di akhirat tergantung kehendak Allah taala. Pasti di neraka itu. nggak boleh gitu ya. nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Dikarenakan untuk memastikan dia berada neraka butuh dalil. Abu Talib jelas, Abu Jahal jelas, Abu Lahab jelas, dalilnya ada. Mahfum. Coba antum Muhammad. Abu Lahab boleh enggak dikatakan pasti di neraka Abu Lahab itu atau atau dikhawatirkan masuk neraka? Pasti. Karena ada dalilnya. Paham ya? Nah, barakallahu fi seperti itu. Kalau yang sifatnya dia misalkan orangnya pemabuk, penjudi, penzina kok mati, ya kita cuma bisa berharap eh, semoga diampun dosanya. Cuman khawatir dia nanti disiksa. Mengkhawatirkan boleh mengkhawatirkan. Cuman kita berharap kalau dia muslim, semoga diampuni dosa-dosanya. Paham ya? Karena masih muslim, cuman berkurang keimanannya. Nah, seperti itu. Yang terakhir perhatikan Lianna kulla hadil masail waqa'a fiha katsiran min ahli dhalal. Dikarenakan permasalahan-permasalahan ini telah banyak terjatuh dari kalangan ahli dhalal orang-orang sesat. Di antaranya khawarij, kila benar, kila benar, kila benar anjing-anjing neraka. Mengatakan pelaku dosa besar kafir. Pelaku dosa besar apa? Kafir. Dalilnya mana? Dalilnya dari Al-Quran mereka poles-poles. Ujung-ujungnya pakai rumus matematika. Rumus matematika, ya siapa yang tahu? Rumus matematika menurut versinya Khawarij. Yang mereka mengatakan pelaku dosa besar, orang mukmin sekali berbuat dosa kafir. Tidak mukmin lagi. Ewa. Antum, tahu nggak? Tahu nggak? Apa coba? Eh? Tahu nggak? Kalau enggak biar diungkapkan yang lainnya. Atau ingat An-Nazril? Rumus matematika versi Khawarij? Apa coba? Berapa? Enggak dikatakan? Ewa. 10 dikurangi 1 berapa? 9 enggak dikatakan 10 lagi kata mereka. Nah, orang mukmin sekali berbuat dosa kafir, enggak mukmin lagi. Itulah dalil mereka. Allahul musta'an. Dikit lagi perhatikan. Wa khalaqul haqqo fiha dan mereka menyelisih kebenaran di dalamnya. Fakana wajiban ala ahli sunnah wal jamaah an yubayyinuha wa yuwaddihuha. Lihat ini, maka yang wajib atas ahli sunnah wal jamaah lihat yang wajib atas ahli sunnah wal jamaah menjelaskan perkara-perkara tersebut dan menggamblangkan. Jadi perlu kita jelaskan biar umat tahu, biar orang tidak bermudah-mudahan mengkafirkan dan juga tidak mudah-mudahan apa menghukumi dia pasti surga dan semisalnya semuanya diperlukan apa dalil di dalam menentukan si fulan min ahli jannah si fulan min ahli nar karena apa karena untuk menentukan atau memastikan itu memerlukan dalil dari Al-Qur'an atau dari As-Sunnah adapun global boleh global setiap orang kafir pasti neraka itu jelas setiap orang mukmin pasti di surga itu jelas tapi untuk per individu memerlukan dalil mafhum نعم والله على الصواب نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين